Baik saudara pendengar pecinta Radio Kayu Manis dari 97,9 FM Untuk kali ini akan kita ikuti Bimbingan membaca Al-Quran bersama Bapak Dr. Andes Ari Reza Ramadan Dan ya, syukur Alhamdulillah kembali kita bersama dalam taklim Tadarus Al-Quran Saudara pendengar untuk sore ini kembali kita mengulang surat ke-74 Surat Al-Muddathir Surat Al-Muddathir ini untuk kelas C kami berikan kesempatan untuk ibu, bapak, atau adik-adik itu siapa saja yang sudah lancar membaca Al-Quran.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 عشر وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيماناً ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءل يسألون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا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 Halo. Halo. Iya. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Haji Sasongko ya. ya. Baik, silakan Ibu dari ayat pertama. Uh -huh. Mhm. Surat 74 ayat 1 ya. Baik, silakan Ibu. Au, <clears throat> A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddassir kum fa'anzir warabbaka wow, wa wow, eh, warabbaka fakabbir yeah. wasiyabaka fatohir. Tidak ada tasdid. Wasia, wasia. Wasia ke Baka. Wasi, wasia. Baka. Eh, wa, ba. Wasia baka. Patoh. Patohir. Patohir. Patohir. War rudzafah. Jur. Walatam tam nun tas takfir. Nunnya sama sedikit Ifa. Walatam tam nun tas takfir. Walatam tam nun tas takfir walirabbika fasbir faiza dukiro no, nukiro faiza dukiro finnakur finnakur finnakur fazalika yauma izi yaumun asir alal kafirina ghairu yasir goiru yasir goiru yasir zarni wa man khalaqtu wahida wa ja'al wa malam lahu ma lam mamduda wa badina suhuda wa mahattu lahu tamhida summa yatma'u an azid kala innahu kana li ayatina anida saurhikuhu sauda innahu fakkara wa qaddar fakutila kaifa qaddar summa kutila kaifa qaddar Summa nadar. Summa nazar. Summa nazar. Taknya ujung lidah ya. Summa nazar. Summa abasa wa basar. Summa atbara wastakbar. Kolkolah Sugro. Summa ajbara wastakbar. Summa adbara wastakbar. Faqala in haza illa sihru yu'sar In haza illa qaulul basar Bashar Bashar Baik Ibu, terima kasih Sadaqallahul azim Terima kasih Pak Ustaz Sama-sama Ibu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kita teruskan ayat ke-26 ya Surat ke-74 surat Al-Muddathir. Surat Al-Muddathir ya. Surat ke-74 ayat ke-26. Dari sauslih Thakor gitu ya. E, perlu dilatih di sini antara bedakan antara sin, shin dan tha. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz. Dengan siapa ini? Dengan Ibu Selamat Riyadi. Baik silakan. Ayat ke berapa? Ayat ke, 7, eh, ke ayat ke 26. 4, eh, 26 ya. Surat ke? Surat ke 74. Surat apa? Surat Al al Al-Muddatsir. Al-Muddatsir. Mudasir. Iya, dilatih itu susah memang kita. Iya, iya. Seringkali kita bilang mudasir, al mudasir, d-nya d-nya dua, asanya dua. Iya, iya. Baik, ayat ke-26 dari ya. Sa'uslihi Sakor. Wa, la, apa? La, wa, wa, sampai mana Pak? Sampai ayat ke-26 sekarang. 26 ya. Eh, nah, 26 dari Sa'uslihi Sakor. Sa'uslihi. Mhm. Uh -huh. Suma ini ya. Ya. Ibu tadi summa mana? Sampai ayat mana ya? Ya, nyimak enggak? Tadi Ibu ketemu lawa, lawa itu ayat ke-29. Lawa ya terus yang ini. Nah, ke atas sedikit 27 26. Oh, dua, suma ya. Saus lihi sakor sakor itu. Saus lihi sakor ya. ya cari dulu. Kalau udah ketemu nanti masuk lagi ya. Hmm, hmm, baik, cari dulu dari ayat ke-26 ya. In hadza illa qaw, qawlul bashar shin. Aduh, Masya Allah. Ini uh, eh, huruf -huruf itu Masya Allah ya, harus kita hati-hati di antaranya. Sakor dan sako, sakor, syakor, ya. Sakor lain mabuk, syakor, syukur, ya. Uh, nahar, itu kan uh, di Ibn Altina al Kausar itu, al Kausar nahar itu uh, menyembeli udhiyah ya siang itu. Nahar siang hari ya ini berkorban. Jadi beda-beda masalah, beda ha dan beda ha gitu. Banyak lagi ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Ya? Sama-sama Ibu. Surat keberapa Ibu? 74. Eh, Surat apa? Al-Muddatsir. Al-Muddatsir ayat ke 26. 26. Gitu ya Bu ya. <laughs> Ah, bukan apa-apa ini buat uh, uh banyak aturan. Iya, iya ya. buat yang lainnya ya. Iya, yang lain yang nyimak juga dengar oh iya gitu kan kadang-kadang kehilangan jejak. Iya. Silakan Ibu ya di Sausli Hisakor. Kadenya dikecilkin. Ya, sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Sa'uslihi saqar. Fama adraka ma saqar. La tubuki, wa la tazar. Law. Lawa. لواحة للبشر عليها تسعة عشر أما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن ليستيقن للذين كفروا ليستيقن ليستيقن الذين للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون Bukan Mara Maro ibu Orang awak ya <laughs> Maro Ro Mhm. في قلوبهم Maro. Maro, Roro, Bu bilang. Mara, Roro Jongrang. Marado. Oh iya, bukan Marado. <laughs> Maradona iya. Marodo. Maro. <laughs> Marado. Bukan Marado, Maro. <laughs> Bu, coba bilang Roro Jongrang. Bu. Ah, si Ibu. Maro, Maro, bau. Ibu, dengar suara saya? Ya. Dengar suara saya? Penyakit ibu tuh di ro sama so. Coba ibu bilang roro. Roro bilang, Roro. Ini juga Enggak, ibu bilang dulu Roro. Bukan Orada. Ya, ibu-ibu bilang Roro. Roro. Hmm, coba bilang dulu Roro. Coba bilang, Bu. Roro. Roro, Roro. Roro. Roro. Terus ibu bilang sholat. Sholat. Baso. Ya. Baso. Nah, itu yang kesulitan itu ibu kan di situ. Sod sama ro kan? Ya, Dilatih ya, Bu ya. ya. Maro Ibu, uh, oh, ibu oh. boleh nggak percaya ibu uh, Mara? Nanti Maro. rekamannya ada di sini. Maro. Maro. Oh, Maro. Ya, ibu mau mau ada perbaikan bacaan ibu? Ya. Hmm, hmm. kan tadi mau diperbaiki. Silakan. Ya. Marodu. Dunya tetap. <laughs> Marodu karena du. Marodu. Marodu. Marodo. Do. Dod. Marodo. Bukan marodo. Kalau marodo mah kalau donya patah. Marodo di surat lain ada. Marodo. Wal ardo. Ini marodo. Marodo. Iya kan doma. Oh, iya. Fi kulubihim marodun والكافرون ماذا أراد الله Iya, kalau Di... kalau saya diam berarti nggak ada yang salah ya. ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء فما يعلم جنود ربك إلا هو فما هي إلا ذكرى للبشر كلا والقمر والليل إذ أدبر Baik, Ibu terima kasih. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul Terima kasih azim. Ustaz ya. Sama-sama, Assalamualaikum Ibu. warahmatullahi wabarakatuh. Udah lama nggak mengaji Iya. <laughs> Enggak. <laughs> iya. Eh ibu nih baca Al-Quran sudah bagus. Tapi jangan coba-coba ditanya, kenapa itu dibaca panjang? Ah, tahu ya bu ya. itu, itu metode lama seperti itu. Tapi alhamdulillah ibu wakaf lah, kalau ada wakaf lah dia ngulang lagi, bisa bacanya Jadi dulu praktek banyakannya ya. Teorinya uh, kurang begitu mantap gitu ya. Ya. Assalamualaikum. Sudah ketemu? ya tadi yang yang yang dari mula Pak Ustaz. Sekarang kita teruskan. Oh. Eh, iya. Oh. Uh, Ibu tadi oh, terakhir oh, iya, iya ayat 34 sekarang ya. ya. subhi. Iya iya iya. Mm -mm, silahkan Ibu Selamat Riyadi. Iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والصبح إذا أسفر أسفر إنها hmm, hmm, hmm, Itu kan bukan sebagai pemanjang karena ada barisnya. Oh iya iya. iya. dal kubar. Iya, iya. iya, biasanya memang iya. Oh, ya, iya karena ada baris di bawah lam tuh ya. Iya, iya, iya. Inna Laih dal. kubar. Nazirul Jangan kepanjangan Mantobi itu oh, satu alif. Ya. Nazirul lil bashar. Nazirul lil bashar. Mhm. Liman Limannya lima Ifa kan sama. ya? mm -mm. Liman sya'a minkum Min Ming Ifa Oh Ifa juga ya Pak? Iya dong iya, iya. Kan lima belas huruf Ifa <laughs> Jadi tanya eh, itu hukumnya Pak Ustaz Jangan Yang penting bisa bacanya Kalaupun ini Liman Limang Limang Ming, Ming, Iva, Iva. Ya, iva juga nih ya. Iya. iya, harusnya kelas C harus sudah udah minimal kalaupun tidak tidak tahu jadi tanya, tapi sudah bisa kayak ibu tadi tidak tahu tajwidnya tapi bisa baca. Ming, Ming, Ming, Ming, Ming, Ming, Iva. Minkum ayyatakoddama awu yata'akhkhar. Au yata'akhkhar. Au yata'akhkhar. Kullu nafsim bima kasab. Kasabat. Kasabat. Kasabat. Rohina. Rohina. Illa ashhad. Salat, baso, salat. Salat, bilang salat. Salat. Enggak, salat. Salat gitu. Baso. Iya, baso. Illa as gitu Illa biasa. Illa as yami. Iya, yami. Ibu banyak belajar lagi ya. ya. Masih tersendat-sendat. Ya. Nanti saya turunkan di kelas B kalau begini terus iya. ya. Terima kasih Ibu. Hmm. Baik. Banyak belajar kalau memang ingin masuk. Terus eh, nanti karena kita akan ngulang-ulang. Surat Al-Muddasir. Muddasir. Nanti setelah surat ini selesai surat Al-Qiyamah. Jadi bisa diulang-ulang. Siapa saja siap, siap boleh mencoba. Saya kan masih kelas B, saya ingin mencoba. Silahkan saja. Kalau surat-surat pendek ini silahkan. Cuman e, konsekuensinya kalau belum bisa saya turunkan. Demi keadilan kah? Itu. Karena apa? Ada kelas B besok. Nah, itu kelas B saatnya yang belum lancar, masih terbata-bata. Saya belum bisa sama sekali kelas A <laughs> itu. Masya Allah ya. Jadi menempatkan sesuatu pada tempatnya, kata orang bijak itulah makna keadilan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu sudah bisa kelas C? Mau nyoba ya, Pak? Boleh kalau Boleh, kan? Silakan. Tapi kalau belum bisa, nanti kembali lagi. Aha, silakan. Diulang lagi dari ayat ke tadi ya? 39. Uh -huh, tiga, bukan. Dari wasubhi dari 34. 34, Pak. Uh -huh. Nah. Silahkan. Nanti sebentar. 34. 34. Wasubhi idza asfar. Dari makro tadi setelah makro. Uh tiga tiga tiga tiga empat. Mm -hmm. Wasubhi. Silakan ibu. Wow, mm, oh, tiga empat dulu. Eh, inaha pak. Mm -hmm. Depannya ya, wasub. Ya, wasubhi itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was الصبح إذا أسفر إنها Innya ditahan Gundah sedikit Innaha Innaha la ihdal Kubar, kubar. lil basar Shinnya besar Lil bashar Nazirol lil bashar Limang sa. Shinnya sama. Limang sya shin. Limang sya aminkum ang. Ay, it go. Ayatakodam. Ayatakodam. Ayatakodam. Au. Yata. akhar kulunap nafsin bima kasabat rohina. Illa ashab. Illa majaid bin fasil panjang. Illa. Ilnya jangan ditahan. Illa illa illa As ashabal yamin. Fi jannatin yamin. Innya jadi idgom Fi jannatin gitu. Fi Fi jannati idgom gitu. eh, Fi jannati nati alun anil mujerimi Banyak belajar lagi Bu ya? ya. Baik, belum Saudara kelas C, masih training dulu. Hmm. Belum ya Pak? Iya, belum, masih jauh. Baik, latihan banyak baca Ibu ya? Iya. Baik. Terima kasih Pak. Iya. Assalamualaikum. Jadi untuk surat-surat pendek ini kami berikan kesempatan siapa saja yang mau nyoba mau boleh saja ya silahkan. Hanya porsinya tidak bisa panjang, tidak bisa ini. Karena ini sebetulnya tempatnya untuk kelas C yang sudah lancar. Yang kelas B nanti, yang surat-surat pendek nanti kita coba kembali. Gitu, baik. Assalamualaikum. Silakan. Salam, warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini? Dengan Ibu Marni di Perumnas 3. Perumnas 3. Ibu sudah kelas C? Uh, waktu itu kelas B. Kelas B. Tapi mau, saya mau coba. Mau coba. Silakan diulang lagi dari Wasubahi. Iya. dari ayat 34. Ya. Silahkan Ibu ya, kalau mau nyoba mau boleh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. subhi iza asfar. Innaha la ihdal kubar. Kayaknya jangan ditahan. La ihdal gitu. La ihdal. Innaha la ihdal kubar. Nazirul lil bashar. Liman sya'a minkum qaddama aw yata'akhkhar. Aw yata'akhkhar. Ya. Diulang. Diulang. لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة Uh, itu umumnya begitu iklab itu. Sebetulnya iklab itu ulama sepakat ada samar sedikit ibu ya okay. di sini. kulunam sing sing ditahan sedikit dan Kul, samar kullu nafsim bima kasabat rohinah yeah. illa ashabal yamin fi jannati yatasaalun bukan ain itu hamzah alun yatasaalun jannati yatasaalun anil mujrimin nama la salakau ma salakakum fi saqar anil mujrimin nama la salakakum es bukan Uh, gini aja potong dulu ya, ya. Anil mujrimin itu wakaf tapi ada nomor ayat boleh. Anil mujrimin masalah itu mungkin alif di tengah. Itu lam. Bukan alif itu. Masalah kakum. Masalah kakum. Iya, diulang lagi ya. Anil mujrimin. Masalah kakum fi sakor. Apa yang menyebabkan kamu masuk neraka sakor? Ini kan pertanyaan. Karena dulu di dunia saya tidak pernah sholat, tidak memberi makan kepada fakir miskin. Itu, masya Allah ini ayat ini menarik sekali untuk dikaji, direnungkan. Ya, diteruskan ibu. Kalu. Kalu lam نك من المصلين ولم نك ولم نك ولم ولم نكن نطعم المسكين ولم نكن نطعم المسكين wa kunna nahudu ma'al khaidin. Kami tidak pernah salat, tidak pernah membagi paket miskin, kami selalu berbicara yang tidak berguna bersama orang-orang. Ngomong ngarer ngidul nggak ada gunanya ini. Wa kunna nahudu ma'al khaidin. Terus dan bohong berbohong. Ya, terus. Terusin Pak Iya, diteruskan Wa kunna nukaz yukadzibu biyaumil biyaumiddin hatta atanal yaqin fama tanfa'uhum syafa'atu syafi'in fama lahum anit tazrikati S S S S S S anit tazkiro tazkiro mm -mm. fama Anit Malahum anit Tazkirati mu'ridin Ka'annahum humurum mustanfiroh Farrat min Koswar Koswar Koswaroh Bal nuri Yu titiknya dua di bawah Iya Bal yuridu kullumri Kullumri Im kulumriim. Pendek, kenapa panjang? Ada yang manjangin nggak di situ? Ada yaknya enggak. Ya-nya kan itu ya. uh, itu uh, ya ya itu hanya minjem rumah aja. Uh. jangan dianggap. Ya. Jadi itu hamzah kulumriim. ri'im. Iya. Ya. ya. Hmm. Bal yuridu kulumriim minhum minhum ayyuta suhufam munasyarah كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغرفة Yes, <laughs> Mas Piro, kembali. Iya. Ibu, udah lumayan banyak belajar ya. Belum belum bisa kelas C, tapi udah bagus lumayan. Uh, apa saya saya salut uh, usaha ibu sudah lumayan. Terus saya, banyak belajar saya, ya. Di itu ya Pak Ustadz ya di apa? Kelas hmm? C ya. Belum, belum. belum. Ini oh. aja masih. Banyak belajar aja dulu. Iya. Kelas mah nggak penting kok. Yang penting iya. lancar dan benar. Tapi kalau ada uh, bacaan kelas C saya belum masuk. Kalau ini sekarang di sini masih boleh, tapi kalau nanti kelas C umum nggak ya. bisa ya. Oh iya. Eh, di sini lagi belajar surat-surat pendek kan ini surat pendek oh. diulang, boleh Mbak Ibu masuk latihan ya. Siapa tahu Ibu uh, ada ada perkembangan kemudian ya. udah iya. bagus. Oke. Okay? Ya, terima kasih. Baik Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Kenapa masuk neraka sakor? Dulu saya tidak pernah sholat kata mereka. Tidak pernah memberi kepada fakir miskin. Kami selalu berkumpul dengan orang-orang ngomongin yang tiada guna. Dan kami mendustakan tentang hari pembalasan. Masya Allah. Aduh, berat sekali ini ya, neraka syakar. Kami tidak yakin. Tapi dia akhirnya, di akhirnya yang menarik. Ini. Huwa ahlul taqwa wa ahlul maghfirah. Eh, dan mereka tidak akan mengambil pelajaran daripadanya kecuali jika Allah menghendakinya. Jadi kalau belum ada hidayah ya susah juga. Dialah Allah adalah Rabb yang patut kita bertakwa kepadanya dan berhak memberi ampun. Insyaallah menarik sekali ini ya. Baik, kita ulang lagi ya. Hmm, jadi diulang-ulang terus. Makanya yang B ingin nyoba ya silahkan. Sekarang karena saatnya lagi latihan. Sama seperti kelas B saja kami belum menerima telepon. Kami mencoba dulu bacaan bit-bitnya dulu. Setelah bitnya sampai wal asri, wal asar, nah nanti kami berikan kesempatan. Jadi tajwidnya saya mantapkan tiap sore itu kelas B besok. Uh, kemudian suratnya juga ya. insya Allah. Walaupun banyak yang SMS, telepon, aduh ingin diulang lagi tabatnya. insya Allah besok ya, mudah-mudahan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini? Di mana Ibu? Hah? Di mana? Bekasi. Di Bekasi. Sudah kelas C belum? Kenapa? Sudah kelas C belum? Oh iya. Insya Allah. Nomor berapa Ibu? Uh, kalau nggak salah aku nomor 43. Nomor 43. Mm -hmm. Saya lihat ya. Surat Al-Mudasir ya Ustaz ya? Bukan. Hah? Bukan. Oh, Al Gini. Al-Mudasir kan? Bu, surat Al-Mudasir. Oh, Tekstil. Bukan Ipang. Di sini operatornya Ipang gitu. Iya, al dasir. Ibu nomor berapa? Nomor 43. Iya, Ibu Nur Hayati. Oke, okay, ya. silakan sak atau dari awal lagi ya. Dari awal ya, ya. Dari ayat pertama lagi. Nah. Silahkan. Sudah bagus tapi shinnya ah, nah. anginnya keluarin. Shinnya. Iya, iya. Himinash gitu ya, berasa ya. Saya ulang lagi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Saya masih bisa membayangkan ibu mulutnya belum dibuka itu hmm? Mulutnya belum dibuka saat shin Jadi mulut itu harus lebar buka, bukan monyong ya Hibinash Latihannya makanya latihan hentak Himinashay, himinashay Itu latihannya Sudah bagus himinashay Sekedar aja tapi keluar gitu Oh iya Nah, bismillah. Ah, nggak usah, diterusin aja. Bismillah. Hmm. Bismillahirrahmanirrahim. Yang lepas sernya ya. Ah. Ya ayyuhal muddassir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir والروح والرجز والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم, يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا It, shinnya kecil apa besar? dokter karena aku pakai itu kali gigi Kenapa? palsu ketekan jadi sulit Ustaz Emang ya. usia berapa sekarang? Hmm? Usia ah, berapa? Uh, 42 Kok sudah pakai gigi iya. palsu? Kenapa? Enggak pakai gigi palsu, kenapa? Iya, jadi kayaknya kak, saya enggak hmm. mengatakan jadi ketekan di sini jadi enggak Coba, gak lepas Tapi kan? tetap aja dilatih ya ah, iya. ah, oh, enggak, enggak, Gini, enggak, ya. Uh ngaruh gitu. oh, Kecuali kalau kayak Ibu hmm. Yani tuh ada di Kelapa 2 giginya semua sudah lepas. Saya bilang, Shin, jangan Ustad nanti gigi iya. saya manceleng. <laughs> oh iya nih, kalau ibu kan giginya masih banyak. Uh, iya. Oh iya, coba dulu ah. Jangan nyerah dulu. Iya. Wabani banina Bisa pasti. Wabani banina Wa mahatulahu tamhida ثم يطمع An azid. ثم يطمع أن أزيد Es. أزيد Iya. كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر Wabasar. بصر Wabasar. Wabasar. وبصر Enggak wabasor. Wabasar. وبصر Nah. ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر Bashar. Shin. Sudah <laughs> <laughs> nanti dilatih. Terima kasih Ibu. Ya, Mhm. terima kasih Ustaz ya. Iya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rintik-rintik hujan terus ya, masya Allah, alhamdulillah. hmm, ya banyak penyakit hati-hati demam berdarah ada juga tipe malaria ya saya juga mohon doa restu dari semua nih aduh putra saya udah 4 hari Allah Rabbi saya takutnya demam berdarah ini mudah-mudahan cuma tipe saja ya ya mudah-mudahan ada obatnya lah insya Allah mudah-mudahan sembuh lah insya Allah <laughs> bukan mana jadi sudah tiga dua hari naik turun terus Allah Rabbi konsennya itu semua ujian memang betul ya ya setiap diri pasti diuji assalamualaikum waalaikumsalam dengan siapa ini dengan Bu Sumpeno di mana ibu di kebagusan di kebagusan udah kelas C belum mau belajar Belajar. belum pernah mau jajal mau jajal sok iya. atau kalau mau jajal mah iya. Bismillahirrahmanirrahim Ayat berapa? Ayat ke 25 ya? hmm? lima Hmm? 25 Pak 25? Hmm, itu dia. Kalau sausli itu 26 oh. Nomor itu kalau Quran di ujung Oh gitu Gitu, itu 26 Ya oh, udah, oh, sausli hisakor Sausli hisakor Bukan oh. Sausli hisakor Oh Sausli sakor. Hinya mana? Sausli hisakor. Oh, Sausli hisakor. Pendek. Ibu belum bisa kelas C. Oh. Belum. Ya. Nah. Besok ibu kelas B ya. Kasihan, oh, iya. kelas C kasihan. Nanti saya dibilangnya zolim ya. Oh iya. Baik. Ya. Waalaikumsalam. Yang penting semangat belajarnya. Itu. Saya kan nggak masuk-masuk dengerin hey, <laughs> sama pahalanya jangan kurang. Jangan membuat beban ya. Oh, jangan memaksakan diri. Orang Ipang itu baru semester satu, meh mau ujian disertasi. Nggak bisa, nggak bisa. Semua ada kelasnya. Iya deh ya. Uh, ujian si A dan si B pasti akan berbeda. Tidak akan disamakan kecuali satu level gitu ya. Itu dalam kehidupan itu kan. Gitu. Jadi masih oh, pang jihad, jihad. <laughs> Kenapa nggak suruh uh, yang nyuruhnya aja suruh jihad <laughs> bom gitu ya jihad ada waktunya memang ada saatnya. Jadi orang Islam itu tidak boleh berdiam diri saat diserang gitu. Tapi nggak boleh nyerang, apalagi bunuh diri nggak boleh kan. Gitu, tapi ya apapun yang terjadi kita tidak bisa memberikan penilaian Allah Rabbi. Mungkin niat hati masing-masing. Iya. Iya. Yang penting memberikan syariat selain akidah tauhid harus yakin kepada Allah, ilmunya juga iya jangan juga supi tasawuf ibadah terus tapi ilmunya tuh aya gitu repot juga banyak orang yang ibadah yang sholat tanpa ilmu juga sholatnya tidak diterima kan orang yang beril, beramal tanpa ilmu amaluhu latuk balu amalnya tidak diterima jadi harus belajar belajarlah ya belajar terus assalamualaikum assalamualaikum Waalaikumsalam dengan siapa ini ibu dede ibu dede sudah kelas C Mau coba kelas. Oh, mau coba. Saya kata kalau mau coba mau boleh. 26. Pokoknya konsisten ya. Konsekuen. <laughs> kalau belum bisa harus Enggak, uh, saya baru dengar tadi surat Al-Mudasir gitu. Mau coba Ya, sok silahkan Di sini kalau ada kelas-kelasnya Kalau belum, kelas B Ya udah kalau mau nyoba silahkan Ayat dua enam ya dicoba ya, ya. Silahkan <laughs> Baru saya baru nyetain Jadi nggak tahu Tadi saya baru dengar surat oh, al Oh, nggak tahu Terus? Jadi mau coba Al-Mudasir boleh? Iya, silahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddassir. Bukan. Ya ayyuhal muddassir. D-nya dua, sa-nya dua. Oh, iya. Ya ayyuhal muddassir. Muddassir. Muddassir. Muddassir. Qum fa'anzir. Wa rabbaka fakabbir. Wasiyabaka fatahhir. Warrujza fahjur. Fahjur. Wala tamanun tastaq karir. Ah iya, masih boleh nyoba ya nanti. -hmm. Kelas C masih bisa masih, nanti uh, dua hari setelah ini. Belum, belum masuk, baru ah, masih boleh nyoba. Oh. <laughs> Iya. Hari Senin ya Pak Ustaz? Bukan, dua hari setelah ini. Besok kan kelas B. Mm -hmm. Oh iya, oh iya ya besok uh, kita belajar itu biasanya kalau iya, Sabtu. kan Sabtu Minggu kan. Sabtu Tasin. Iya. Iya, iya. Belajar kelas... selanjutnya kapan ya Pak Ustaz? Oh iya nanti eh, diumumkan. Nanti kan besok ya kalau ini kalau kelas B tajwid dulu oh, tajwidnya dipelajari ya. ya. Baik iya, Ibu ya, iya. sayang waktunya mohon maaf tidak bisa banyak bacanya ya. Iya, Terima kasih Ibu. Assalamualaikum. Hmm, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kelas itu tidak ada artinya, ah, nggak uh, usah khawatir. Maksudnya ini pengklasifikasian aja, biar uh, belajarnya ter apa ya terformat, yang C ya C, yang B ya B, yang A ya A gitu ya. Intinya, setiap diri kita harus selalu e, bersemangat, bersungguh-sungguh untuk belajar. Biar A-nya meningkat menjadi B, B-nya menjadi C, C-nya menjadi mahir, begitu kan? Insya Allah. Tidak ada yang nggak mungkin kok di dunia ini, selama kita mau belajar. Wah itu kan yang pintar anak-anak Saya tampilkan eyang-eyang Wah itu kan orang tua Saya tampilkan anak-anak Jadi siapapun yang mau belajar Pasti bisa Insya Allah. Terima kasih atas kebersamaannya. Bila itu wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.